Baik. Itu pembahasan kita tentang isim kana dan saudari-saudarinya. Baik, sebelum kita akhiri pembahasan kita kali ini, kita perlu lihat beberapa catatan penting agar kita lebih dong, lebih apa? Lebih paham ya tentang materi kita kali ini. Baik, catatan yang pertama, apabila isim kana berupa isim mu'rab, ingat isim kana tatkala dia berupa isim mu'rab, maka kana selalu dalam bentuk mufradnya walaupun isim kana tersebut berupa isim musana atau jamak jadi intinya kana tetap mufrad dan dia tidak boleh ditasrif kalau apa kalau isim kananya berupa isim mu'rab Tayyib. Misalnya kanal muslimu mujtahidan. Al muslimu kan mu'rab. Kemudian kanal muslimani mujtahidaini. Kita ingat al-muslimani dia adalah bentuk musanna. Jadi nggak tepat kita katakan karena al-muslimani mustahidaini. Kenapa? Karena al-muslimani dia bentuknya isim mu'rab. Ya. Baik, kemudian Al muslimuna mustahidin. Salah misalnya kita katakan kanu al muslimuna mustahidin. Ini kenapa? Karena isim kananya berupa isim mufrad. Tayyib. Yang kedua, apabila isim kana berupa isim mabni yang berupa domir, ingat, kalau dia isim kananya berupa isim mabni yang berupa domir. Jadi asalnya mubtada'nya dia berupa domir maka karena ditasrif sesuai dengan domirnya apa maka karena ditasrif sesuai dengan domirnya sehingga bagaimana sehingga asalnya misalnya huwa muslimun maka karena ditasrif ya huwa ya kan ya memang karena ya lihat nanti ditasrifnya karena musliman tapi misalnya huma muslimani maka menjadi kana ini Lihat, kananya kan di tasribnya. Tolong untuk diperhatikan. Contoh lain misalnya ana muslimun, maka dilihat tasrifnya. Untuk ana itu domirnya untuk ana itu kana kalau di ditasrif bagaimana? Oh, ternyata kuntu sehingga menjadi kuntu musliman. Tayyib. Catatan selanjutnya. Nah ini i'rab dari khobar kana yang berbentuk murakkab adalah fi nasbin. Jadi dia bukan nasab akan tetapi fi nasbin menduduki atau menempati posisi nasab ya sehingga dia ya tidak kita nasobkan akan tetapi ya tetap sesuai dengan jabatannya masing-masing sesuai dengan murokabnya tadi. Misalnya kalau dia jumlah ismiyah, ya susunannya kan jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Maka kalau mubtada kan dia juga harus marfo, kalau khobar kan dia harus marfo. Contohnya kan tadi, kanal waladu kita buhu jadi dun Jadi, kita buhu jadi dun dia satu susunan, yaitu khobarnya kana. Nah, dia i'rabnya tidak kita bahu jadi dan akan tetapi ya tetap kita buhu dan karena kitab dia kan terdiri dari susunan apa mubtada dan khobar toh kita buhu jadidun kitabnya mubtada jadidnya khobar jadi istilahnya ada khobar kecil di sini ya sehingga kita buhu jadidun ini eh, Arabnya adalah fi mahali nasbin sebagai khobar dari tanah